Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, Prisilia sebagai Kinanti, Edos sebagai Begawan Agung, Margaret sebagai Diahwarih, Lanti sebagai Ningrum, Mamat sebagai Kiwiria, Anis sebagai Wiatsih, Herman sebagai Riswara, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, Tiah Warih bersama dengan kawan-kawannya akhirnya berhasil memaksakan kehendaknya pada Wiyatsih. Mereka berhasil melukai Wiyatsih dan kemudian meninggalkan pondok mereka menuju tempat Raden Purangrang, Kinanti, dan Eyang Begawan Agung. Riswara yang masih sanggup untuk bergerak membawa Wiyatsih yang tidak berdaya menjauhi pondok mereka. sih untuk sementara ini kita harus mencari tempat yang sejauh-jauhnya. Aku kira kita tidak perlu menjauhi tempat ini, Kakak. Kita justru dapat bersembunyi mendekati tempat Nyai Guru. Uh, uh, kita naik beberapa ratus tombak dan aku yakin mereka tidak akan mencari kita ke sana, Kakak. Eh, iya. Lihat si benar suara. Kita sebaiknya memang naik ke atas bukit itu. Iya. Kita akan naik. Sebuah pemikiran yang bagus. Ayo, ayo kita naik ke sana. berikan Wiyatsi padaku, biar aku yang membawanya nyari suara. Kulihat engkau juga dalam keadaan sakit. Tidak, Paman. Aku masih sanggup membawa Adi Wiyatsi. Ayolah, Riswara bersama dengan Wiyatsih dalam pondongannya dan Kiwirya berangkat menuju lereng Bukit Mangun. Sementara itu dia Warih, Ningrum dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 orang tiba di pondok Raden Burangrang dan Kinanti. Apa yang kita lakukan sekarang, Warih? Maju dan membakar pondok itu? Atau kita maju dan cari mereka? Aku ingin menangkapnya dan kemudian memberikan hajaran dahulu. Baru setelah itu, kita panggang mereka dalam api besar yang akan kita buat dari pondoknya. Ayo kita maju! Sementara di dalam pondok kecil itu, mereka datang lagi. Sebaiknya berikan saja hajaran pada mereka agar mereka menjadi jerah. Oh, kita akan menyingkir. Hah? Menyingkir? Ya. Mengapa kita harus menyingkir? Apakah yang Begawan takut menghadapi mereka? Mereka adalah angkara murka. Mengapa kita tidak bertindak memberikan hajaran pada mereka? Apakah yang akan terjadi jika kita menyingkir dan menghindari mereka? Tapi bagaimana kita akan dapat menyingkir Eyang? Mereka telah mengepung pondok kita ini, Eyang. Jangan khawatir. Mereka tidak akan mengganggu jika kita mau menghindar. Nah, nanti bagaimana? Hmm, iya. Agaknya memang saya harus menuruti kehendak Eyang. Dan dan juga Kakang Borangrang. Bukankah Kakang juga setuju untuk menyingkir? Ya, aku setuju Kinanti. Untuk apa kita membuat korban atau menjadi kurban jika hal itu dapat kita hindari? Tapi bagaimana dengan sikap kesatria? Bukankah kita sudah bertindak pengecut? Dengan menghindar melarikan diri dari bahaya, kita sudah bukan lagi seorang satria. Adik Kinanti, pada dasarnya mereka adalah seorang wanita yang lembut. Sebagaimana dirimu, Kinanti. Mereka menjadi liar adalah karena adanya guru mereka yang mereka sebut-sebut dengan nama Nyai Kembang Hitam. Nah, untuk itu, kita justru harus menemui wanita itu yang menjadi penyebab keliaran murid-muridnya. Oi, cukup sudah peringatanku. Mampuslah kalian semua. Yes! Wah, mereka sudah bertindak. Ayo kita keluar dari pondok ini. Obor yang dilemparkan Diahwari berkobar di atas atap. Bersamaan dengan itu pintu pondok terbuka. Diahwari dan kawan-kawannya bersiap tetapi setelah beberapa saat mereka menunggu dan api sudah semakin besar membakar, tidak juga keluar penghuni pondok itu. Kemana penghuni pondok itu? Mereka pasti berada di dalam. Jika tidak, mana mungkin pintu pondok itu dapat terbuka secara tiba-tiba ketika aku melemparkan api ke atas atapnya. gila, pondok itu mulai runtuh atapnya. Kemana penghuni rumah itu? terus pondok itu! Mereka akan segera keluar! Mereka semakin meningkatkan kewaspadaan manakala melihat atap pondok itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Tapi hingga beberapa saat kemudian, tidak juga ada bayangan yang nampak keluar dari pondok yang terbakar itu. Sampai akhirnya, pondok itu menjadi rata dengan tanah dalam kobaran api. Gila, benar-benar gila. Apakah tidak ada penghuninya pondok itu? Oi, mari cepat kita periksa pondok ini, Ningrum. Rinjani, hup. murid-murid kembang hitam di bawah komando Diah Warih menuju sisa-sisa kobaran api pondok yang mulai mengecil dengan ranting kayu. Mereka mulai mengais-ngais mencari barangkali ada tubuh yang menjadi korban dari api besar tadi. Tetapi setelah beberapa saat mencari, mereka tidak menemukan apapun. Dan kemudian dengan dibayang-bayangi takut dan cemas, mereka kembali ke pondokan mereka. Sementara itu di bagian lain dari Bukit Gunung Mangun. Aji, apakah yang yang gunakan tadi? Mengapa mereka bisa tidak melihat kita yang keluar dari pondok itu dan lewat di samping mereka? Eyang, apakah itu sejenis Aji Halimunan? <sighs> Pada saatnya kelak, jika memang kalian ingin mempelajarinya, kalian pasti bisa. Memang itu adalah sejenis aji halimunan. Ah. Tetapi saat ini belumlah saatnya engkau mempelajari semua itu. Lalu bagaimanakah nasib kita sekarang ini, ya? Juga bagaimana nasib Paman Umang jika dia yang kini tengah kembali ke desanya, kembali dan menemukan pondok kita terbakar? Tentu Paman Umang akan mencari kita ke tempat wanita-wanita liar itu. Kita akan menjenguknya kelak. Ki Umang baru saja pergi dia berjanji akan kembali tiga hari lagi. Karena itu, sekarang biarkanlah pamanmu itu. Jangan pikirkan lagi. Ah, sekarang... Ah, iya, hmm. sekarang bagaimana nasib kita, Eyang? Apakah kita akan berkeliaran, tidur beralaskan rumput, berteman dengan nyamuk-nyamuk, dan angin yang dingin? Nah, Kinanti, apakah salah jika kita menikmatinya beberapa hari? Kita pernah lima hari lima malam di sekitar lereng Gunung Salak. Kau tidak pernah mengeluh. Tetapi sekarang, <laughs> kau kok merengek-rengek. Jujurlah, apakah itu semua bukan karena sakit hatimu pada mereka? Bukan karena dendammu pada mereka? <sighs> Aku memang merasa sakit hati, Ian. Ya. Apakah rasa yang ada di dalam hatiku ini harus kubuang? Lalu bagaimana caranya? apakah aku harus mendustai diriku sendiri? Sementara di dalam hatiku ini berkobar keinginan menghajar mereka. <laughs> mengendalikan. Kau hanya perlu mengendalikannya. Jika saat ini ada perasaan seperti di dalam dirimu yang masih muda dan berdarah panas itu, ya itu wajar cucuku. Wajar sekali. Tetapi Cobalah untuk mengendalikannya. Janganlah sampai kau dihanyutkan oleh amukan dendam di dalam dirimu. Berat sekali. Berat sekali hal itu, Eyang. Iya, iya, memang berat sekali. Tetapi aku yakin kalian akan dapat melakukannya. Terutama engkau, Burangrang. Eh, iya, sudahlah. Lalu sekarang apa yang ingin Eyang lakukan? Uh, aku Aku ingin naik ke atas bukit ini. Bagus. Itu adalah yang paling tepat. Kita mencari biang celaka dari ini semua. Kita beri hajaran dan kemudian Nah, nah, mulai. Mulai ya, ya. lagi. Ya, Eyang. Ah. Saya saya akan mencoba untuk mengendalikan diri saya. Maafkan saya. Bagus, bagus. Jika begitu marilah kita naik ke atas bukit itu. Saat itu senja telah menjelang. Begawan Agung naik ke atas bukit kecil yang diliputi dengan berbagai misteri. Kita akan naik terus, Eyang. Iya. Kenapa? Apakah hmm, apakah kita tidak menunggu sampai besok saja? Bukankah sebentar lagi hari akan gelap? Biarlah hari menjadi gelap. Uh, mungkin dalam kegelapan itu kita akan menemukan apa yang kita cari. Ayolah, kita naik terus. Kita tinggalkan dahulu Begawan Agung dengan dua orang muridnya. Sekarang marilah kita mengikuti kisah Riswara yang membawa Wiyatsih naik ke atas bukit bersama dengan Kiwirya. berhentilah di sini, Kakak. Eh, jangan terlalu jauh ke atas. Aku khawatir Mbak Yulastri yang tengah menemani Nyai Guru eh, melihat kita, Kakang. Dan semuanya akan menjadi hancur. Nyai Guru akan terganggu pemusatan dirinya karena keadaan yang terjadi dengan murid-muridnya, Kakang. Baiklah, kita berhenti di sini saja, Paman Wirya. Bagaimana keadaanmu, Adik Wiyatsi? Uh, eh. uh, Apa yang dapat aku lakukan? Uh, kau dalam keadaan terluka. Tidak mungkin mengobatiku dengan kekuatan tenaga saktimu, Kakang. Biarlah, aku mencoba menyembuhkan lukamu, Wiyatsi. Ah. Mungkin sedikit tenaga tuaku dapat menolongmu sekedar meringankan rasa sakit. Ah, mm, baiklah, Paman. Ah, maaf, Nak ya. Ketika Kiwirya tengah memusatkan kekuatan tenaga murninya ke dalam tubuh Wiyatsih, tiba-tiba saja suasana di sekitar tempatnya menjadi demikian seramnya. Nolong anjing-anjing hutan saling sahut bersahutan, mendirikan bulu roma mereka yang mendengarnya. Riswara, Wiyatsih, dan Kiwirya pun tidak luput dari cekaman suasana di lereng Bukit Mangun. Tetaplah pusatkan pikiranmu, Paman. Aku akan menjaga di sini. Tenanglah, Paman Birya. Sang Dewa Kegelapan mulai menyelimuti suasana di lereng bukit. Sang mentari yang nampak begitu garang pada saat siang hari dan agung pada saat sore hari mulai nampak tidak berdaya melemah, bahkan nampak merintih dalam cengkaman sang dewa malam dan suatu kekuatan yang aneh yang mencekam seakan-akan bekerja sama dengan kegelapan yang mulai menyelimuti suasana di sekitar rombongan kecil itu. Lepaskan sudah paman. Tarik kembali tenaga paman. Aku juga tidak dapat memusatkan pikiranku dalam suasana seperti ini. Oh, baiklah, Yatsi. Apa yang sesungguhnya telah terjadi, Riswara? Entahlah, Paman. Bagaimana keadaanmu, Yatsi? Uh, uh, uh, lumayan, Kakang. Rasa sakitnya sedikit berkurang. Waspadalah, Kakang. Agaknya akan terjadi sesuatu di sekitar tempat ini. Oh, lihat itu, Kakak. Oh, ular, ular, ular emas. Oh, aneh sekali. Ular kecil berwarna keemasan. Oh, awas, awas ya, sih. Oh, agaknya ular itu sangat berbahaya, ya, sih. Sangat berbahaya. Sebaiknya kita mundur saja, Yatsi. Di iya. itu, itu ular pasti ada hubungannya dengan Nyai Guru. Aku pernah mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu di sekitar hutan loyang dipenuhi oleh ular-ular mas seperti itu. Perhatikanlah ular itu. Sama besarnya dengan pedang Nyai Guru, pedang ular masnya. Dan juga luka yang membunuh kawan-kawan kita yang hendak meninggalkan perguruan. Adalah karenanya. Karena ular-ular kecil itu, ular mas itu. Uh, uh, awas, mereka semakin mendekat. Uh, mundur. Uh, awas. Uh, uh, uh, uh, Ada apa ya, Ci? Ya, Ci. Dadaku. Ci, dadamu. Dan juga pinggangku kembali rasa sakit, uh, kau. Iya, Yace. Kau memang tidak boleh bergerak, Yace. Ayo, marilah kuponong kembali. Ya, marilah kita mundur ke bawah Paman Birya. Awas, di belakang kita juga dipenuhi oleh ular-ular iblis itu, Riswara. Jantung tiga murid perguruan kembang hitam itu berdetak keras ketika menyadari bahwa mereka telah terkepung ular-ular kecil yang berjumlah tidak terhitung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.